Dan kita telah menjelaskan yang disebutkan oleh Al-Hafidh al Kathir rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Fusul tentang peristiwa perang Uhud secara ringkas dan pada pertemuan kita di sore hari ini kita ingin menyebutkan beberapa kejadian-kejadian yang penting yang dicatat di dalam sejarah berkenan tentang beberapa peristiwa yang terjadi dalam peperangan Uhud tersebut. Termasuk yang disebutkan dalam peristiwa perang Uhud tentang istishhad Hamzah bin Abdul Muttalib. Meninggalnya Hamzah bin Abdul Muttalib dalam peristiwa Uhud tersebut. Asadullah wa asadu rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam beberapa riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan tentang penjelasan Wahsy bin Harb yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Wahsy bin Harb yang diriwayatkan oleh Ja'far bin Amr bin Umayyah Ad-Dhamri beliau mengatakan kharajtu ma Ubaidillah bin Ali bin Al-Khiyar ila Syam aku keluar bersama dengan Ubaidullah bin Adi bin Al-Khiyar menuju ke negeri Syam. Falamma qadimna Himsa qala li Abdullah. Tatkala kami tiba di daerah Hims, maka Ubaidullah berkata kepadaku, Jangan ada yang goyang. Ya. Maka Ubaidullah berkata kepadaku, "Hallaka fi wahsyin nas'aluhu an qatli Hamzah?" Apakah terhadap Wahsy engkau berkeinginan untuk kita bertanya kepadanya tentang bagaimana peristiwa terbunuhnya Hamzah? Qultu na'am, iya. Aku mengatakan iya. Wa kana Wahsy yaskunu Hims. Dan ketika itu Wahsy tinggal di Hims, daerah yang mereka lewati. Qala fasalna anhu faqila lana. Lalu kami pun bertanya tentang alamat tempat tinggal Wahsy. Lalu ada pun ada seorang yang menyampaikan kepada kami huwa dzaka fi dhilli qasrihi ka'annahu hamid. Itu dia yang berada di bawah naungan rumahnya seakan-akan dia seorang yang hamid yang dimaksud hamid yakni seorang yang besar ya yang berbadan besar gemuk Naam disebutkan pula bahwa dia seorang yang berkulit hitam Qala faji'na hatta waqafna alaihi biyasir maka kami pun mendatanginya dan bertemu dengannya. Fasallamna faradda salam. Lalu kami mengucapkan salam dan dia menjawab salam karena dia menjadi seorang muslim setelah meninggalnya Hamzah radhiyallahu taala anhu. Qala wa Ubaidullah mu'tajirun bi imamatihi ma yara wahsyun illa 'ainaihi wa rijlaihi. Dalam keadaan Ubaidullah, Ubaidullah bin Adi bin Al-Khiyar menutup kepalanya dengan sorban kepalanya dengan wajahnya. Dia menutup wajahnya dengan sorban sehingga Wahsy tidak melihat kecuali kedua matanya dan kedua kakinya. Hanya itu yang dilihat oleh Wahsy. Lalu berkata Ubaidullah, "Ya Wahsy, ata'rifuni?" Sambil menutup wajahnya dia berkata kepada Wahsy, "Wahai Wahsy, apakah engkau mengenalku?" Qala fa nadhara ilaihi thumma qala, "La wallah." Maka Wahsy pun melihat kepadanya Lalu dia mengatakan, "Tidak, demi Allah. ini a'lamu anna Adi ibn al-Khiyar tazawwaja imra'atan yuqalu laha Ummu Qital bintu Abil Is." Yang aku ketahui bahwa Adi ibn al-Khiyar, ini maksudnya ayahnya ini, Adi ibn al-Khiyar menikahi seorang wanita. Yang wanita ini disebut Ummu Qital bintu Abil Is. Fawaladat lahu ghulaman bi Makkah yang akhirnya dari hubungan pernikahan tersebut mereka melahirkan seorang anak di Mekah. Fakuntu astardi'u Maka aku termasuk di antara yang yang menyusui anak itu, yakni melalui istrinya menyusui anak tersebut. Ya, berarti itu anak susuannya juga, ya, itu anak susuannya. Fa hamaltu dzalikal ghulam ma'a ummihi. Maka aku pun sempat membawa ya menggendong anak tersebut bersama dengan ibunya fanawaltuha iyah falaka anni anzuru ila qadamai lalu pada saat aku mengambilnya maka sepertinya aku melihat ke kedua kakimu yakni dia melihat ada tanda pada kedua kaki Ubaidullah bin Adi jadi meskipun dia tidak melihat wajahnya karena wajahnya tertutup namun dia bisa mengetahui bahwa itu adalah anak sesuannya dia melihat tanda di bagian kaki Ubaidullah. Qala kashafa Ubaidullah an wajhihi thumma qal. Maka Ubaidullah pun menyingkap wajahnya lalu dia berkata kepada Wahsy, "Ala tukhbiruna qatl Hamzah?" Maukah engkau memberitahukan kepada kami tentang peristiwa engkau membunuh Hamzah? Qala na'am. Maka Wahsy pun menceritakan iya. Inna Hamzah qatala Tu'aimah ibn Adi ibn al-Khiyar bahwa Hamzah membunuh Tu'aimah. Tu'aimah bin Adi bin Al-Khiyar. Faqala li maulaya Jubair bin Mut'im. Maka Jubair bin Mut'im yaitu tuannya karena ketika itu Wahsy seorang budak. Jubair bin Mut'im mengatakan kepadaku, "In qatalta Hamzah bi ammi fa anta hur." Kalau engkau berhasil membunuh Hamzah sebagai pembalasan dendam terhadap pamanku, yaitu Tuaima bin Adi, pamannya Jubair bin Mut'im, maka engkau bebas dari perbudakan. Qala falamma an kharaja an-nasu 'ama 'ainain Lalu kata Wahsy tatkala manusia keluar pada tahun Ainain. Yang dimaksud tahun Ainain yaitu perang Uhud. Wa Ainain jabalun bihiyali Uhud. Yang dimaksud Ainain eh, nama bukit bukit yang ada berhadapan dengan bukit Uhud yang kemudian dikenal dengan Jabal Rumah bukitnya para pemanah yang ditempatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikenal dengan Jabal Ainain wabainahu wabainahu wadin di antaranya itu ada lembah antara bukit Uhud dengan uh, bukit Ainain ada lembah kharajtu ma'an nas ila qital maka aku pun keluar bersama manusia yang lainnya menuju peperangan Ketika itu dia musyrik bersama kaum musyrikin. Falamma staffu lil qitali kharaja sibaa. Tatkala mereka telah berbaris, bersiap untuk bertempur dan berperang, maka keluarlah sibaa. Karena biasanya mereka, kebiasaan mereka sebelum bertempur ada mubarazah. Ada perang tanding terlebih dahulu, satu lawan satu. Maka keluarlah sibaa. Ya, ini dari pihak kaum musyrikin. Lalu dia mengatakan hal min mubariz. Apakah ada yang mau bertanding denganku? Qala fa kharaja ilaihi Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka keluarlah Hamzah bin Abdul Muttalib menghadapinya. Faqala lalu Hamzah mengatakan ya Siba' ya ibn ummi Anmar muqatti'atil budhur. Wahai Siba' wahai anaknya Ummu Anmar muqatti'atul budhur Eh, muqatti'atul budur al-budur yang dimaksud al-budur yaitu daging yang yang biasanya dipotong pada saat khitan dan khitan yakni kemaluan soal wanita nah, maka Ummu Anmar ini dikenal sebagai tukang khitan pada zamannya dia yang biasa mengkhitan para wanita muqatti'atul budur maka dia disebut muqatti'atul budur dan yang dimaksud oleh Hamzah ini celaan dan dia hendak mencela bahwa engkau wahai Siba anaknya Ummu Anmar yang pekerjaannya muqatti'atul budur atau haddullah wa rasulah apakah engkau menantang Allah dan rasulnya Ala thumma shadda alaihi fakana ka'amsi dhahib lalu kemudian terjadilah pertempuran di antara keduanya fakana ka'amsid dahib nah, maka akhirnya Hamzah bin Abdul Muttalib berhasil membunuhnya eh, Amsud dahib ini seperti kemarin yang telah berlalu yang dimaksud bahwa ini ungkapan yang biasa disebut oleh bangsa Arab yang dimaksud bahwa orang tersebut telah tiada. Ya, maka orang ini yakni Sibak. Eh, mati di tangan Hamzah bin Abdul Muttalib. Qala lalu berkata Wahsy wa kamantu li Hamzata tahta sakhra. Lalu aku pun bersembunyi untuk mencari Hamzah di balik batu. Falamma dana minni ramaituhu biharbati. Maka tatkala dia mendekatiku, telah mendekat dalam keadaan Wahsy terus bersembunyi, maka aku pun melemparkan dia yakni aku pun melempar dengan tombakku melempar uh, Hamzah bin Abdul Muttalib dengan tombak fa'adha'uha fi thunnatih fi thunnatih lalu kemudian uh, ternyata tombak tersebut mengenai bagian sunnah yang dimaksud sunnah antara pusar dengan kemaluan ini yani bagian bawah perut Nah, yang mengenai Hamzah radhiyallahu taala anhu. ini bukan dalam pertempuran, Hamzah tidak melihat. Ya. Yang seperti ini pada hakikatnya bukan uh, kejantanan ya, bertempur tanpa diketahui oleh lawannya. Hatta kharajat min baini warikaihi sampai keluar ya. Jadi tembus mengenai bagian bawah perut, keluar sampai bagian belakang di dekat yakni di bagian atas dubur dari Hamzah radhiyallahu anhu. al-ahd bihi. Falamma raja'a an-nas raja'tu معهم. Maka itulah kejadiannya. Tatkala manusia kembali, yakni kembali ke Mekah, aku kembali bersama mereka. Yani tinggal di Mekah dan dia menjadi orang yang merdeka, dimerdekakan dari perbudakan, Sebagian yang telah kita sebutkan bahwa dia menyampaikan itu kepada Hindun. Lalu kemudian Hindun meng, uh, mengoyak-oyak tubuh dari Hamzah radhiyallahu taala anhu. Fa aqamtu bi Makkah hatta fashafiha islam Aku pun tinggal di Makkah sampai kemudian Islam pun menyebar. Dan beliau yakni Wahsy termasuk orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam al-Islam Thumma kharajtu ila Taif. Lalu aku pun berangkat ke Taif. Setelah menyebarnya Islam dan beliau juga masuk ke dalam al-Islam, Fa'arsalu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rusulan. Maka ketika beliau berada di Taif, mereka yang di Taif telah masuk ke dalam Islam, maka mereka pun mengirim utusan-utusan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan keislaman mereka. Sebab pada masa-masa akhir hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Islam telah menyebar. Nah, maka e, bangsa Arab mereka berbondong-bondong masuk ke dalam al-Islam. Idza jaa nasrullah wal fath. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Berbondong-bondong mereka masuk ke dalam al-Islam. Maka utusan demi utusan itu datang dari berbagai negeri untuk uh, menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka telah masuk ke dalam al-Islam. Maka demikian pula di Taif. Setelah menyebarnya al-Islam, maka mereka pun mengirim utusan menunjuk beberapa orang untuk menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keislaman uh, penduduk yang ada di negeri tersebut. Faqila li Lalu dikatakan kepadaku innahu la yuhayyijur rusul bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu tidak akan akan bangkit kemarahannya. Tidak akan marah terhadap utusan. Ya, tidak akan marah kepada utusan. Artinya Rasul Shallallahu alaihi wasallam e, tidak akan membunuh utusan ya atau menyiksanya atau menghukumnya, tidak. Apalagi dia datang sebagai seorang muslim sebagai seorang muslim. Maksudnya ini kesempatan bagi Wahsy untuk uh, bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu menyatakan penyesalannya karena membunuh Hamzah. Sebab uh, meninggalnya Hamzah radhiyallahu taala anhu menyebabkan Rasul sallallahu alaihi wasallam yakni merasakan sakit yang luar biasa. Sampai disebutkan bahwa beliau hampir saja pingsan. Yakni menunjukkan perasaan beliau yang sangat pedih dengan meninggalnya paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Maka Wahsy pun mencari kesempatan gimana caranya bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya dalam keadaan beliau meridai Wahsy. Maka dikatakan pada beliau, ya kamu ikut saja. Termasuk bagian dari utusan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan marah kepada utusan. Qala fa kharajtu ma'ahum hatta qadimtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun keluar bersama mereka bersama utusan Taif hingga aku pun mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'ani qala tatkala Nabi melihatku maka dia pun berkata anta wahsyi. Engkau wahsyi ya? Jadi subhanallah Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengenalnya. Engkau wahsyi. Qultu na'am. Aku mengatakan iya. Qala anta qatalta Hamzah. Engkau yang membunuh Hamzah. Qultu aku menjawab qad kana minal amri ma balagaka. Ya begitulah peristiwanya sesuai berita yang sampai kepadamu. Qala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa hal tastati' an tughayyiba wajhaka anni? Boleh engkau hilangkan wajahmu dariku? Maksudnya pergi kamu dari sini. Saya nggak pengen lihat wajahmu. Ya, nggak pengen, nggak tahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat. Ya. Kalau saja dia seorang musyrik ya mungkin lain lagi keadaannya. Namun dia utusan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, palingkan, ya, hilangkan wajahmu dariku. Fakhrajta. Akhirnya aku pun keluar. Aku pun keluar. Itulah pertemuan antara Wahsy dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma qubida Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam, fa kharaja Musailamah al-Kadzdzab. Tatkala meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar si nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku sebagai nabi. Qultu maka aku pun berkata la akhrujanna ila Musailamah la'alli aqtuluhu fa ukafi'u bi Hamzah aku akan keluar menghadapi Musailamah semoga saja dengan aku membunuhnya aku bisa membalas ya kematian Hamzah yakni semoga dengan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memaafkan aku qala fa kharajtu ma'an nas maka aku pun keluar bersama dengan manusia yakni kaum muslimin. Sebelumnya bersama syirikin, sekarang bersama kaum muslimin. Fakana min amrihi makan. Maka terjadilah pertempuran perang Yamamah di masa khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Qala fa idza rajulun qa'imun fi thulmati jidar ka'annahu jamalun awraq sa'irur ra's. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki yang dimaksud ya Musailamah itu. Yang sedang berdiri di sela-sela dinding. Seakan-akan dia onta yang penuh dengan debu, aurak. Aurak yang, yang berwarna uh, perak. Yang yang dimaksud di sini debu ya. Debu. Jadi orang itu dipenuhi dengan debu di wajahnya, rambutnya acak-acakan, tidak beraturan. Debu dalam pertempuran. Qala faramaituhu biharbati. Maka aku pun melemparnya dengan tombakku. Fa'adha'uha baina thadiyai. Maka dengan tombak tersebut mengenai di antara dua payudaranya, jadi bahagian dadanya. Hatta kharajat min baini katifai. Hingga keluar ya sampai bagian kedua eh, mendekati kedua pundaknya. قال ووثب رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته يعني setelah وحشي ya menikamnya dengan tombaknya melempar dengan tombaknya yang menembus dadanya maka ada seorang dari kalangan Ansar kemudian menerjang Wahsy dan memukul bagian kepalanya dengan pedang maka matilah dia ini yang disebutkan eh, dalam riwayat Al Imam Al Bukhari Berkata Abdullah bin Al-Fadl, beliau mengatakan telah memberitakan padaku Sulaiman bin Yasar bahwa beliau mendengarkan Abdullah bin Umar mengatakan, "Faqala jariyatun ala dhahri baitin Amirul Mu'minin qatalahu al-Abdul Aswad." Ada seorang uh, wanita sambil berkata dia di berada di atas rumahnya dia mengatakan Amirul Mukminin dibunuh oleh budak hitam yang dimaksud Wahsy. Dan yang dia maksud Amirul Mukminin yaitu Musailamah. Yani wanita ini pengikutnya Musailamah. Pengikutnya Musailamah menganggapnya sebagai nabi. Dan dia menisbatkan pada Musailamah Amirul Mukminin, pemimpinnya kaum mukminin. Nah, dan dia mati kadzab, dajjal. Nah, maka e, disaksikan bahwa yang membunuh adalah Wahsy bin Harb radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Disebutkan dari hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yakni beliau bertanya pada peristiwa perang Uhud. Setelah peperangan terjadi, "Man ra'a maqtal Hamzah?" Siapa yang melihat tempat terbunuhnya Hamzah? Faqala rajulun a'zal. Ada seorang yang dia tidak memegang senjata Dia mengatakan ana raitu maqtala. Aku melihat di mana tempat terbunuhnya. ala fan talil arina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayo kita berangkat, perlihatkan aku di mana tempat terbunuhnya. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta waqafa ala Hamzah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju ke tempat terbunuhnya Hamzah hingga beliau berdiri di hadapan Hamzah. Fara'ahu wa qad syaqqa batnuhu waqad musfila bih lalu beliau melihat Hamzah radhiyallahu taala anhu perutnya telah di dikoyak ya dan tubuhnya dicincang-cincang radhiyallahu anhu faqala ya Rasulullah musfila bihi wallah lalu kemudian yang mengatakan wahai Rasulullah beliau dicincang demi Allah lihat orang-orang kafir musyrik ya, tidak punya aturan kalau membenci maka mereka tidak punya aturan membunuh Saya seenaknya membunuh mencincang di dalam al-Islam tidak diperbolehkan tidak diperbolehkan mencincang ada adab ada aturan oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat Imam Muslim setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uh, mengutus pasukan sebelum mereka berangkat dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nasihat yang pertama kali yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada mereka agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan ughzu bismillah fi sabilillah qatilu man kafara billah ughzu wala taghullu wala taghdiru wala tumathilu wala taqtulu walidan Berperanglah kalian dengan nama Allah di jalan Allah Berperanglah kalian Perangi orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian mencuri, menyimpan harta rampasan perang. Jangan kalian uh, mencincang. Jangan kalian membunuh anak-anak. Jadi perang itu ada aturan. Tidak seenaknya. Tapi orang-orang kafir, mereka, uh, begitulah sikap-sikap mereka terhadap kaum muslimin yang tidak punya aturan. Tubuh Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu dicincang. fakariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyandhura ilaihi maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak tahan untuk melihat tubuh Hamzah wa waqafa baina dhahranayil qatla lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan orang-orang yang terbunuh dalam peristiwa Uhud faqala lalu beliau mengatakan ana syahidun ala haula aku menjadi saksi atas mereka ini kaffinuhum fi dima'ihim dan kafanilah mereka dengan darah-darah mereka fa innahu laisa jurhun yujrah fillahi illa jaa yaumil qiyamati yadmi karena sesungguhnya tidaklah satu luka yang seorang terluka karena Allah melainkan dia datang pada hari kiamat dalam keadaan berdarah launuhu launud dam wa rihuhu rihul misk warnanya warna darah namun baunya bau misik bau minyak kasturi qaddimu aktsarahum qur'anan faj'aluhu fil lahdi dahulukan orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya lalu letakkan dia terlebih dahulu di dalam liang lahat demikian yang disebutkan dalam riwayat ini dan disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan lamma balagha Nabi sallallahu alaihi wasallam qatla Hamzah baka falamma nadhara ilaihi syahiq. Tatkala sampai berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang terbunuhnya Hamzah, maka beliau pun menangis. Tatkala beliau melihat tubuhnya hampir saja beliau pingsan. Melihat tubuh Hamzah radhiyallahu an. Dan disebutkan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an disebutkan oleh Al-Haythami dalam Al-Majma' diriwayatkan oleh Tabrani dan perawinya perawi thiqat. Berkata Ibnu Abbas, "Qutila Hamzatu yauma Uhud wa qutila rajulun al Ansar." Hamzah terbunuh dalam peristiwa Uhud dan terbunuh pula seorang dari kalangan Ansar, faja'atu Safiyah bintu Abdul Muttalib bi thawbain liyukaffina fihima Hamzata. Datanglah Safiyah bintu Abdul Muttalib membawa dua lembar pakaian untuk mengafani Hamzah. Falam yakun lil ansari kafanun. Sementara orang Ansor ini nggak punya kain kafan. Sofia membawa dua lembar kain kafan. Fa'asama Nabi sallallahu alaihi wasallam baina thawbain. Ya, lalu kemudian Nabi sallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan masing-masing dua, uh, memberikan masing-masing uh, pakaian tersebut. Yani satu untuk Hamzah, satu untuk orang Ansor itu. Thumma kaffana kullu wahidin minhuma fi thawbin. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengafani masing-masing dari keduanya dengan satu pakaian. Dan disebutkan pula dari hadis Abu Usaid As-Sa'idi radhiyallahu an. Beliau mengatakan ana ma'a Rasulillah Shallallahu alaihi wasallam ala qabri Hamzah bin Abdul Muttalib. Aku bersama Rasul Shallallahu alaihi wasallam di kuburannya Hamzah bin Abdul Muttalib Fajalu yajurruna an-namirah ala wajhihi fayankashifu qadamah. Maka tatkala mereka ingin uh, mengafani Hamzah radhiyallahu taala anhu ya dengan lembaran atau kain namirah. Nah, jadi namirah ini uh, jenis kain, kain yang bergaris. Itu yang digunakan untuk menutupi Hamzah. Ketika hendak ditutupi wajahnya, kedua kakinya terlihat. Jadi menunjukkan pendeknya kain ini wa yajurrunahu ila qadamai fayankashifu fayankashifu dan mereka menarik ke bawah untuk menutupi kedua kakinya namun wajahnya yang tersingkap faqala rasul sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan ij'aluha ala wajhihi waj'alu ala qadamaihi min hadha syajar min hadha syajar uh, tutuplah wajahnya adapun bagian kakinya kalian ambil dari uh, rerumputan yakni idkhir قال فرفع رسول الله صلى الله عليه wasallam رأسه فإذا أصحابه يبكون maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya maka para sahabat pun menangis di sekitar Nabi alaihi salatu wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka di saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya'ti 'alan nasi zamanun yakhrujuna ila al-aryafi wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun akan datang satu masa, akan datang satu zaman di mana manusia mereka berlari meninggalkan Madinah menuju ke pedalaman atau kampung-kampung. Sementara kota Madinah itu jauh lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahui la yasbiru ala lawa'iha wa shiddatiha ahadun illa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah. Tidaklah seseorang bersabar menghadapi berbagai kesulitan di kota Madinah, sulitan hidup di kota Madinah, melainkan aku akan menjadi pemberi syafaat baginya dan atau menjadi saksi baginya pada hari kiamat nanti. Dan disandarkan riwayat ini kepada Abu Bakar Ibn Abi Syaibah rahimahullahu taala. Jadi demikian beberapa riwayat yang menerangkan tentang terbunuhnya Hamzah radhiyallahu taala anhu. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله